Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan Nawaqidul Islam. Masih uh, tentang asyirku fil ibadah. Kemarin sudah sebutkan syirku al-iradah wa niyah. Sekarang Eh, yang pertama tadi syirik dakwah, kemudian syirik niat dan iroda. Kemudian sekarang yang ketiga adalah syirik ta'ah. Yang ketiga, syirik ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun mereka orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah dan Al-Masih Ibn Maryam juga. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada ilahan wahidan, ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini kaitan dengan uh, peribadatan, kaitan dengan syirkut ta'ah. Di mana ayat ini yufassiru hadhil ayata wa yuwaddihuha ma rawahu Tirmizi wa ghairuhu an Adi Ibn Hatim. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi dan yang lainnya dari Adi Ibn Hatim. Di mana Adi Ibn Hatim itu saat itu masih Nasrani yang kemudian masuk Islam. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayata. Wa ia mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini di mana ayat At-Taubah 31 itu mengandung pertama bahwa orang-orang Nasrani itu telah mempertuhankan alim ulama dan pendeta. Mereka mengibadati alim ulama dan pendeta. Kemudian mereka melanggar la ilaha illallah. Alim ulama dan pendeta mereka itu telah apa mengklaim sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik. Nah, ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini ya, dengan muatan-muatan yang tadi, maka Adi mengatakan, fakultulahu maka saya berkata kepada Rasulullah, Inna lasna na'buduhum. maksudnya kami dahulu tidak mengibadati alim ulama dan pendeta itu. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kami mempertuhankan mereka, mengibadati mereka. Padahal kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Jadi Adi Ibnu Hatim tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya dahulu, yang dilakukan oleh ia dan orang-orang Nasrani dahulu itu adalah ibadah. Tidak mengetahui bentuk peribadatan yang dimaksudkan di dalam ayat itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memponis mereka sebagai orang-orang musyrik. Sehingga Adi mengatakan kami tidak pernah ibadah kepada mereka. Apa bentuk ibadah yang kami Eh, peruntukan kepada mereka sehingga kami diponis musyrik mengibadati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Qal alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah alim ulama dan pendeta itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, terus kalian ikut mengharamkannya, menyetujuinya merujuk hukumnya. Dan mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut menghalalkannya. Jadi bukankah selama ini alim ulama dan pendeta kalian itu membuat hukum ya menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala terus kalian menjadikan hukum mereka sebagai rujukan apa yang dihalalkan oleh mereka kalian pegang ya, anggap halal walaupun itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh mereka kalian yakini sebagai suatu yang terlarang walaupun itu menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukankah selama ini kalian menyandarkan hukum itu kepada alim ulama dan pendeta di mana kalian menjadikan hukum buatan mereka sebagai rujukan, maka adik Ibnu Hatim mengatakan fakultu bala. Iya, betul. Betul. Selama ini alim ulama dan pendeta membuat hukum dan kami menjadikan hukum mereka sebagai acuan, rujukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fatilka hukum. Itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta. Jadi di sini, syirik yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirku, asyirku fil hukmi, syirik dalam hukum. Penyandaran hukum kepada selain Allah itu adalah bentuk kemusyrikan karena hukum itu kewenangan pembuatan hukum itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru ingatlah penciptaan dan perintah itu hanya di tangan Allah. Allah yang menciptakan hanya Allah yang menciptakan hanya Allah yang berhak untuk menentukan aturan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyertakan seorang pun, satu makhluk pun di dalam penciptaan, maka Allah pun tidak memperkenankan satu makhluk pun ikut campur di dalam pembuatan hukum yang diberlakukan kepada makhluk ciptaan Allah. Allah mengatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada dan Allah tidak menyertakan seorang pun dalam hukumnya. Ketika orang meyakini ada pembuat hukum selain Allah, maka dia telah mempertuhankan selain Allah tersebut. Seperti dalam sistem demokrasi itu. Di mana demokrasi adalah penyandaran hukum kepada selain Allah itu kepada rakyat atau wakilnya. Di mana dalam, dalam sistem demokrasi yang berhak membuat hukum itu bukan Allah tapi adalah rakyat atau wakil rakyat tersebut. Sehingga itu adalah bentuk apa? Bentuk syirik untuk syirik di dalam hukum. Warawa Ibnu Jarir fi tafsirihi min tariq Abi Al-Bukhturi an Huzaifah fi qawlihi ta'ala Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari jalur Abu Al-Bukhturi dari Huzaifah radhiyallahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qal Huzaifah mengatakan lam ya'buduhum. Mereka itu orang-orang Nasrani tidak mengibadati alim ulama dan pendeta mereka. Walakinnahum ata'uhum fil ma'asi. Akan tetapi mereka itu mentaati para alim ulama dan pendeta dalam maksiat. Mentaati mereka dalam penyelisihan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itulah bentuk kemusyrikan mereka itu. Wafi riwayatin dalam satu riwayat qal berkata kanu iza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa iza harramu alaihim syai'an harramuhu alim ulama dan pendeta itu bila menghalalkan bagi orang-orang Nasrani sesuatu maka orang-orang Nasrani pun menganggapnya halal dan bila mengharamkan sesuatu atas mereka maka mereka pun ikut mengharamkannya. Seperti realita para togut ketika menetapkan undang-undang baik pelarangan atau pembolehan atau penetapan sanksi maka para aparat penegak hukum mereka apa menjadikan hukum mereka sebagai acuan apa yang dilarang oleh undang-undang maka mereka anggap barang terlarang makanya mereka para aparat penegak hukum itu apa Hukum takut ini mereka menangkap orang-orang yang melanggar hukum yang dibuat oleh oleh arbab-arbab mereka yang ada di e, dewan perwakilan tersebut. Jadi sini para aparat hukum itu mereka meng, menganggap boleh apa yang dibolehkan oleh para pembuat hukum dalam undang-undangnya. Sehingga orang yang melakukannya tidak ditangkap. Tapi ketika ada orang e, ketika ada pelanggaran terhadap e, hukum yang dibuat oleh para pembuat hukum itu maka para aparat pun menangkap orangnya dikarenakan apa melanggar hukum yang dibuat oleh para pembuat hukum dalam sistem demokrasi itu. Jadi dalam sistem demokrasi ini orang-orang musiknya adalah aparat-aparat penegak hukum yang mereka itu menganggap boleh apa yang dibolehkan oleh undang-undang dan menganggap terlarang apa yang dilarang oleh undang-undang itu. Nah, itulah yang seperti dilakukan oleh orang-orang Nasrani ter terdahulu. Jadi bila mereka menghalalkan sesuatu maka orang-orang Nasrani pun menghalalkannya. Jika mengharamkan maka mereka pun mengharamkannya. Makanya para para togut ketika suatu hal itu kan belum dilarang oleh undang-undang mereka tidak menangkap orang yang umpamanya e, belum ada undang-undang tentang pelarang apa pelarangan minum-minum di pinggir jalan. Tapi ketika sudah maka orang dibiarkan. Tapi ketika sudah ada larangan minum-minum di pinggir jalan, di warung-warung, maka mereka menangkap orang yang melanggar undang-undang tersebut. Itu karena apa Mereka itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para arbab dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh arbab tersebut. Itu bentuk peribadatan mereka terhadap para pembuat hukum. Itu bentuk kemusyrikan, itu bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya uh, Syekh Muhammad Al-Amin ash shinqiti sebagaimana yang di, uh, eh, disebutkan dalam kitab Al-Hakimiyah fi Tafsir Adwa'il Bayan halaman 55 Syekh Abdul Aziz As-Sudais eh, Abdurrahman As-Sudais bukan As-Sudais Imam Masjidil Haram tapi As-Sudais yang lain mengatakan anna kullaman yattabi'u nizaman wa tashri'an wa qanunan mukhalifan lima syara'ahu Allah ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa musyrikun billah kafirun muttakhidu zalikal matbu'i rabban. Sebenarnya setiap orang yang mengikuti hukum, aturan, undang-undang yang menyelisih apa yang Allah e, turunkan lewat lisan Rasulnya, maka orang tersebut apa? Musyrikun billah, musyrik. Kafirun, kafir muttakhidu dzalikal matbu'i rabban mengikuti yang diikut menjadikan yang diikuti sebagai apa? Sebagai rob, sebagai Tuhan. Sedangkan dalam sistem demokrasi para aparat penegak hukum ya, atau polisi dan yang lainnya mereka mengikuti undang-undang buatan arbab tersebut sehingga mereka musyrik, kafir lagi menjadikan para anggota eh, legislatif itu sebagai arbab min dunillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa haula alladziina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallallah yakununa ala wajhaini orang-orang yang menjadikan alim ulama dan pendeta sebagai arbab itu di mana mereka mentaatinya dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan dalam pengharaman apa yang Allah halalkan mereka itu maksudnya ad, e, mereka itu ada dua macam yang pertama ayang alamu annahum e, baddalu dinallah fayattabi'unahum ala tabdil mereka mengetahui bahwa para alim ulama itu mereka merubah hukum Allah. Seperti para aparat togut mereka tahu bahwa itu bukan hukum Allah, berbeda dengan hukum Allah. Jadi saingan bagi hukum Allah. Terus fayattabi'unahum ala tabdir. Terus mengikuti mereka dalam terhadap, eh, terhadap apa hukum yang apa yang pengganti ini fayataqiduna tahlila ma haramallah wa tahrimi ma ahalallah sehingga mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan ittiba'an li ru'asaihim dalam rangka mengikuti para pemimpin mereka ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul pada mereka mengetahui bahwa mereka itu menyelisihi ajaran para rasul fahadza kufrun maka ini adalah kafir. Para togut ketika mereka menerapkan para para togut ketika mereka mengikut menerapkan undang-undang buatan itu tahu bahwa ini adalah bukan hukum Islam, bukan hukum Allah. Mereka tahu bahwa di Islam ada hukum yang lain yang berbeda dengan hukum tersebut. Tapi mereka tetap memegang hukum tersebut dan merujuknya. Dan mereka menjadikan larangan kebolehan itu berpacu eh, apa bertolak kepada apa yang digulirkan oleh para pembuat hukum tersebut. Maka itu merupakan apa? Kekafiran. Waqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Allah dan Rasulnya telah menjadikan hal itu sebagai syirik, sebagai kemusyrikan. Wa illam yakununa yusalluna lahum wa yasjuduna lahum. Walaupun mereka itu tidak salat dan sujud kepada kepada para pembuat hukum tersebut. Walaupun para aparat penegak hukum itu tidak sholat sujud kepada para anggota legislatif, tapi dengan menjadikan hukum buatan mereka sebagai rujukan dan acuan itu, maka itu bentuk apa? Peribadatan kepada para pembuat hukum tersebut. Fakana man ghairahu fi khilafid dini ma ilmihi annahu dini wa taqada ma qalahu zalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mislu haula sehingga orang yang mengikuti selain Allah dalam penyelisihan din ini padahal dia tahu mengetahui bahwa itu berbeda dengan ajaran Allah dan dia meyakini apa yang dikatakannya itu ya, tanpa menoleh kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut musyrik seperti mereka itu seperti orang-orang Nasrani itu. Ini seperti realita para para togut itu mereka tidak menoleh kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang mereka e, rujuk adalah apa yang digulirkan oleh para anggota dewan tersebut. Padahal mengetahui bahwa itu bukan hukum Allah. Terus mengetahui juga bahwa hukum Allah itu, hukum Al-Quran dan Sunnah itu berbeda. Mereka apa? Musyrik. Seperti orang-orang Nasrani. Jadi yang pertama, jadi e, mengikuti dalam tashri. Itu kan, mengikuti dalam tashri di mana menjadikan tashri buatan itu sebagai acuan dan rujukan. Itu adalah bentuk menjadikan e, selain Allah sebagai arbab. Dan itu yang ada pada praktek Eh, demokrasi zaman sekarang ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, macam ittikhadul arbab itu ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil halali wa tahlilil harami sabitan. Keyakinan dan keimanan dia perihal pengharaman yang halal dan penghalan yang haram itu tetap. Berarti dia tetap orang tersebut meyakini bahwa uh, apa yang dihalalkan Allah adalah halal, yang diharamkan Allah adalah haram dan dia tidak suka juga, tidak merujuk juga kepada hukum buatan manusia. Lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah akan tapi mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhum minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang muslim berupa maksiat yang dia yakini itu adalah maksiat. Fahaula lahum hukmu amsali min ahli zunub. Maka mereka itu statusnya sama dengan status para pelaku dosa. Jadi orang umpamanya uh, si alim ulama tersebut uh, apa namanya? dia uh, memberikan fatwa kepada seseorang tersebut. Kepada seseorang tersebut. Umpamanya si alim ulamanya itu tetap mengharamkan Omar, mengharamkan Inten. Tapi kepada si Pulan, umpamanya si Zaid, datang ke, ketika kepada orang mengatakan, ya si alim ulama mengatakan Omar haram. Omar haram. Terus ketika ada si Zaid, individu, datang kepada dia. Bertanya tentang Omar Terus si alim ulama itu mengatakan kepada pribadi si Zaid ini, Homer adalah halal. Terus si Zaid ini, eh, dia tetap meyakini bahwa pernyataan si alim ulama itu batil. Batil. Menyelisihi syariat. Tapi dia minum khamar karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Jadi bukan men, apa merujuk kepada penghalan e, eh, khomer tersebut tapi dia tetap meyakini bahwa homer tersebut haram dan apa yang dikatakan oleh seorang alim itu adalah batil tapi dia minum homer karena mengikuti hawa nafsunya atau karena mengikuti pernyataan orang tersebut tapi dari sisi minum homernya itu maka ini adalah statusnya sebagai ahli maksiat orang muslim kan ketika melakukan maksiat tahu itu dosa tahu itu dosa begitu juga orang ketika ada umumnya oleh oh, Syekh Masai yang mengatakan bahwa umpamanya riba bank itu uh, boleh. Terus dia uh, mengikuti fatwa ini bukan karena menghalalkan riba tapi karena apa? mengikuti hawa nafsu ingin mendapatkan harta dari dari riba yang mudah ini. Tapi tetap keyakinan dia bahwa riba adalah batil, adalah haram. Dan fatwa tersebut juga adalah menyelisihi syariat ini uh, ini tidak mengeluarkan dari dari Islam bagi orang yang tadi yang uh, mengikuti si orang alim tersebut. Walaupun si orang alim tersebut ketika merubah hukum Allah maka dia apa? Dia kafir. Gitu kan. Ini uh, materi kita pada uh, kesempatan hari ini satu macam itu syirik di dalam at Nanti insya Allah kita lanjutkan syirik dalam al-mahabbah. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.